Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah menuntut langkah kita untuk menuju ke suatu tempat yang mudah-mudahan termasuk satu tahun di antara teman-teman surga dan mudah-mudahan setiap langkah kita dihitung sebagai jalan kemudahan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man salah kami kami dengarkan subi kami dengan sahabat lahu tariqan ilal jannah dan sebagaimana sabda beliau jika kalian mampir jika kalian melihat ada yang tahu taman surga melewati taman surga maka hendaklah kalian mampir walaupun sejenak apa itu taman surga yang Rasulullah tanya para sahabat ujar beliau majelis Kemudian hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada kesempatan ini membahas tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin bahasan terakhir terkait beliau insyaallah. Selanjutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan pembahasan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentang Sayyidina Umar bin Khattab maka pencapaian-pencapaian yang begitu besar yang ada pada masa beliau yang kita kemarin sampaikan bahwa dalam sisi militer dan teritorial masa Sayyidina Umar kira-kira negeri Islam itu meliputi jika dikonversikan menjadi sekitar 24 negara yang membentang dari Maghrib sampai ke Pakistan dan juga membentang dari Armenia dan Azerbaijan sampai ke tanah Yaman Selatan nah dengan ini yang kemudian dikelola oleh Sayyidina Umar bin dalam bentuk pengelolaan yang banyak beliau dan mengadopsi berbagai macam sistem yang berlaku di Persia, di Wan misalnya, kabinet kerja, dan juga berbagai macam sistem ekonomi yang kemudian beliau tekankan untuk diberlakukan di seluruh tanah kaum muslimin menjadi satu di antara puncak pencapaiannya sulit untuk kemudian ditandingi oleh para penguasa berikutnya dari berbagai macam zaman. <clears throat> oleh karena itu, Michael Hart dalam buku The Hundred memasukkan penyelamatan Abdul sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah pada nomor urutan ke-51. Jadi Sayyidina Umar itu masuk ke dalam bukunya Michael Hart pada urutan 51 ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di urutan pertama dan tidak ada sahabat Rasulullah lain yang masuk ke dalam buku itu kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin memang perlawanan mereka kan tidak kemudian eh, terlihat secara paripurna di dalam sosok-sosok para sahabat yang lain, tapi memang bagaimana Sayyidina Umar yang kemudian di barat dikenal sebagai Umar the Great, Umar yang agung, ini memiliki pencapaian yang sangat luar biasa diakui. <clears throat> Beberapa yang bisa kita sebut pada kesempatan sore hari ini setelah kami kita membahas tentang pikir ekonomi beliau dalam produksi, distribusi maupun konsumsi adalah bahwa Sayyidina pada kesempatan juga meletakkan dasar-dasar tentang sistem keuangan atau sistem moneter. Pada masa Sayyidina Umar bin sistem uang yang kemudian berlaku secara internasional tidak itu, yaitu dirham yang adalah mata uang yang berlaku di seluruh wilayah Persia terbuat dari perak dengan ukuran standar sekitar 3,2 gram serta minar yang banyak berlaku di Romawi distandarkan sebagai emas 22 karat seberat kira-kira 4,2 gram lalu berhasil sederhana dan tetap dibikin satu standarisasi berapakah kemudian ukuran nilai tukar satu dinar dengan satu dirham. Dan pada masa itu didapat satu standar yang eh, kemudian dapat oleh tetap di seluruh wilayah beliau bahwasanya satu dinar disetarakan dengan empat puluh dirham. Nah, uang Hakikatnya menurut Sayyidina Umar adalah alat tukar Dia bukan satu instrumen investasi Ini yang beliau tegaskan Sehingga kemudian terjadi larangan di masa beliau Sallallahu beliau Radhiyallahu Untuk menyimpan atau menimbun emas maupun perak ini Dengan alasan apapun Jadi emas dan perak ini adalah instrumen alat tukar, bukan instrumen investasi. Maka menimbun emas dan menimbun perak adalah sebuah kejahatan. Emas dan perak itu harus terus beredar, berputar, berputar di dalam kegiatan ekonomi. Sehingga kita kenal bisa karena Sayyidina Umar tidak ingin apa anak-anak yatim yang berbentuk dinar maupun dirham itu habis termakan zakat karena tidak diputar di dalam kegiatan perdagangan, kegiatan bicara Lalu beliau melelang harta kata anak yatim agar kemudian diputarkan di dalam satu sistem kegiatan perdagangan yang meluas. Maka pada masa ini kita kemudian mendengar seruan kembali ke ekonomi syariah tapi tentunya adalah dengan menyimpan dinar, dengan menyimpan dirham sebagai instrumen investasi ini tidak sesuai dengan kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian beliau katakan sebagai alat tukar harus terus berputar dan tidak kemudian ditimbun Dan ini juga sesuai dengan pendapat para sahabat radhiyallahu anhum jami'an sebagaimana yang kemudian mereka pahami dari firman Allah dalam surah al taubah alladzina yang dhahaba dah bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak lalu tidak menampakkannya di jalan Allah wa basyirhum bi adzabin alim maka berilah kabar gembira mereka itu dengan adab yang pedih ini kemudian menjadi sistem keuangan di Indonesia secara bermertabat uh, negeri Islam ketika itu belum merasa perlu untuk mencetak uang secara mandiri uang dinar di dalam Islam tergabungkan pada masa Abdul Malik bin Marwan memerintah di Damaskus dan ketika itu dia mencetak poinnya sendiri setelah sebelumnya eh, di masa Sidina Muawiyah bin Abi yang radhiyallahu anhu juga dicetak tetapi masih dengan model cetakan ala Romawi. Orang pertama yang mencetak dinar dengan tulisan la ilaha illallah dan kemudian pada sebaliknya tergambar Masjid Umawi tidak masuk sebagai banggaan dari dinasti Bani Umayyah adalah Amirul ini eh, Abdul Malik bin Marwan, perempuan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, uang ini kemudian otoritasnya masih sedang Umar setelah dia kemudian disesuaikan dengan apa yang berlaku secara internasional. Maka kemudian dijalankanlah ekonomi dengan standar keuangan dinar dan itu untuk sekedar memudahkan bahwa takdair yaitu emas dan perak itu memiliki satu keunggulan yakni nilai keadilan sebab nilainya yang stabil dalam anggapan manusia dia menjadi satu standar di dalam berbagai tahap kemudian kita membahas bahwa uang itu adalah memiliki unsur konsensus memiliki unsur konsens konsensus bahwa satu negara dapat menetapkan uang sesuai dengan sebuah konsensus yang diambil oleh negara tersebut dalam bentuk apapun. Dalam bahasa Imam Ahmad misalnya kenal kalau orang suatu negara dan pemerintah tertentu menyepakati bahwa yang namanya kerana itu bisa menjadi mata uang, maka dia sah menjadi mata uang. Ini pendapat Imam Ahmad misalnya. Nah, sedangkan kota memang kemudian menggunakan nafkai mas dan sebagai satu standar negara moneter yang berlaku karena tadi lebih menjaminkan keadilan transaksi. Secara nilai memang menakjubkan bahwa emas dari zaman Rasulullah setelah dinar dan dirham juga perak sampai sekarang nilai tukarnya terhadap bahan nyaris tidak terlalu banyak. Tentu saja berubah ya, tetapi tidak banyak. Contoh kambing yang berkualitas baik di masa Rasulullah itu harganya sekitar satu dinar setara 4,2 gram emas yaitu kalau dirupiahkan sekitar dua 2,1 juta rupiah pada hari ini kita pun kemudian akan menentukan harga kambing yang berkualitas sedang dan baik gitu ya itu pun senilai ini keunggulannya emas dan garam kemudian dimaksud sederhana untuk fakta bukan stres dan singgung terjadi juga satu krisis besar yang dinamakan krisis tahun Ramadan yang krisis tahun Ramadan ini sangat parah di mana penduduk Higas dan Nejat mengalami satu musim kering yang amat sangat panjang dan menyebabkan terganggunya kegiatan-kegiatan ekonomi, aktivitas perdagangan dan menimbulkan banyak masalah sosial serta masalah kesehatan. Pada masa itu kemudian Sayyidina Umar melakukan berbagai macam tindakan pemulihan yang beliau ambil dimulai dengan dirinya yang merasa bertanggung jawab atas masa krisis itu dengan menetapkan bagi dirinya untuk tidak mengambil gajinya dan hanya memakan makanan yang paling sederhana yang biasa dimakan oleh masyarakat pada musim tersebut. Sampai diceritakan dalam dua tahun krisis Ramadan itu, Sederhana tetap warna kulitnya berubah dari semula putih ke merah-merah menjadi kuning ke hitam-hitaman karena beliau hanya memakan roti dengan minyak dan garam rasa pertanggungjawaban dari seorang pemimpin semacam ini meskipun belum menyelesaikan masalah tetapi setidaknya memberikan satu ketentraman bagi umat kalau kita kemudian meninjau misalnya sekarang ketika Presiden Muhammad Kursi di Mesir mengumumkan bahwa satu dia melarang untuk kemudian memajang foto dirinya di gedung-gedung kebebasan dan lebih memilih untuk menyuruh memasang lambang negara kemudian presiden bisa berganti esok pagi tapi kita berdoa mudah-mudahan negara Mesir tetap bisa bertahan. Dia juga melarang iklan di media massa cetak maupun elektronik bagi instansi-instansi terkait ucapan selamat atas pemilihan beliau sebagai presiden. Itu juga sangat menentang yang ketiga beliau menyatakan bahwa akan mengurangi jumlah kiri-kirian mobil presiden agar tidak kemudian mengganggu lalu lintas masyarakat di jalan kota Kairo. Yang selanjutnya beliau menyatakan bahwa beliau akan membela hak-hak seluruh warga negara Mesir semuanya menjadi presiden dan semua dan bahkan berencana untuk mengangkat wakil presiden yang perempuan dan juga berasal dari kalangan Koptik berasal dari kalangan penduduk Yahudi yakni Kristen khas Sin Selanjutnya beliau kemudian juga mengatakan bahwa akan menjaga dirinya untuk tidak mengambil gaji yang disediakan oleh negara, tapi hidup sebagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini Kemudian menjadi ketentraman lagi ditambah beliau mengatakan beliau tidak tinggal di istana tapi tetap tetap menempati rumahnya yang lama karena rumahnya yang lama sudah cukup dan cukup dekat dengan tempat kerja beliau di kantor presiden. Nah, hal-hal semacam ini meskipun tidak menyelesaikan masalah secara besar besar, tapi kemudian menjadi satu inspirasi bagi masyarakat untuk kemudian memberikan kepercayaan besar kepada pemerintah dan demikian pula tidak Sayyidina Umar bin ketika itu kemudian mengharamkan bagi dirinya berbagai macam masakan lezat dan memikul tanggung jawab dengan bagaimana beliau menggerakkan sebuah badan jaminan sosial yang bekerja untuk menanggulangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh krisis dan beliau mengangkat misalnya Uwais al fadhi dan Al-Ahab bin Qais untuk menjadi penanggung jawab bagi lembaga jaminan sosial ini yang setiap hari bekerja untuk melayani masyarakat di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian beliau juga memperlakukan pengecualian-pengecualian seperti penundaan penarikan zakat hewan ternak bagi peternakan-peternakan yang terkena dampak krisis. Ini sebuah kejadian yang sangat berani bagaimana beliau kemudian menunda peralihan zakat hewan ternak yang terkena dampak krisis. Lihat bagaimana beliau mengambil hak hukuman atas pencurian ketika kemudian pada masa krisis itu terjadi pencurian karena sangat terdesak oleh kebutuhan. Kemudian bagaimana beliau menyelenggarakan jaminan sosial wajib yang diberikan kepada seluruh warga negara untuk makan mereka dan pakaian mereka dan bagaimana beliau mengulangkan orang-orang Arab Badui ke kampung mereka dengan mengirimkan penjamin untuk menyelenggarakan kebutuhan mereka secara seksama. Apa-apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tetap tetap di masa krisis ini dengan cara yang luar biasa menjadi satu inspirasi besar untuk seluruh masyarakat sehingga kepercayaan umat terhadap pemimpinnya sangat tinggi dan ketika kepercayaan sangat tinggi kepada pemimpin maka pemulihan negara dari krisis itu akan membutuhkan waktu yang lebih singkat insya ini pernah juga ditempuh kita pernah menceritakan tentang Choi Yuan Chang pendiri dinasti Ming satu dinasti Cina yang nanti akan sekarang erat di dunia Islam karena ada dari sekitar 17 kaisar yang pernah bertahta di dinasti respektiflah tiga kaisar itu pendeta agama Islam. Dan Choi Yong Chang adalah orang yang punya hubungan yang sangat erat ketika dengan dinasti Mughal di India dan juga dengan eh, negara-negara Muslim yang ada di Samarkand, di Bukhara, dan ada kemudian di Sabah di India. Choi Yong ini untuk kemudian menyelesaikan krisis yang dilakukannya dengan sederhana Dia menyelenggarakan pesta ulang tahun permaisuri Dengan kemudian mengundang semua pejabat Dan ketika itu Dia hanya menghidangkan Tiga jenis hidangan yang semuanya adalah saluran dan biji-bijian Tidak menghidangkan daging, tidak menghidangkan apapun Lalu beliau kemudian menetapkan semua pesta yang diadakan oleh para pejabat itu maksimal daya diri dan semacam ini tidak boleh berbeda. jadi cuma tiga hidangan itu pun sayuran gitu ya beliau menghidangkan sayuran dan juga berbagai macam makanan itu dengan eh, apa syair-syair yang beliau susun sehingga syair-syair itu ditulis oleh para sastra negara kemudian disebarkan kisah itu ke seluruh rakyat maka rakyat menjadi sangat terinspirasi kaisarnya sangat memikirkan rakyat dan krisis yang parah setelah perang selama 30 tahun dalam pengusiran penjajahan formal itu kemudian pulih dalam waktu sekitar tiga tahun menjadi negeri yang kembali makmur. Jadi sebenarnya tugas seorang pemimpin itu tidak berat-berat amat kalau kemudian dilihat secara makro ketika dia tugasnya sebenarnya adalah memimpin dengan inspiratif saja. Karena inspirasi besar itu boleh diwujudkannya. Eh, rakyat itu bergerak, rakyat itu bergerak untuk kemudian melakukan berbagai macam hal yang hal yang baik. Ketika orang merasa terjaminkan, misalnya kebutuhannya, terjaminkan keadilan, terjaminkan berbagai macam kepastian hukumnya, terjaminkan keamanan, maka mereka akan kemudian bergerak dengan sangat sangat cepat untuk melakukan berbagai macam perbaikan di segala sisi. Nah, tugas pemimpin itu menginspirasi dengan langkah-langkah yang kemudian strategis dan jangka panjang karena menjadi pemimpin itu sebenarnya untuk inspirasi tidak butuh biaya besar. Dulu contoh di masa Dawet Joel Soyo menjadi Menteri Pendidikan, itu kan sekolah dilarang untuk punya tempat ibadah. Jadi sekolah itu institusi pendidikan Gak boleh ada nuansa-nuansa ibadah-ibadah di luar. Ibadah itu bukan di sekolah, tapi karena ibadah itu institusi pendidikan yang kemudian dikelola secara sekuler. Bisa dari agama. Itu masa dahulu semua maka semua sekolah tiara. Ketika kemudian dia digantikan oleh beberapa orang aktor yang kemudian mengatakan jaminan ibadah itu di dijamin oleh undang-undang dasar kita, maka kemudian apa yang terjadi? Sekolah-sekolah jadi musola, sekarang di mana-mana. Ketika kemudian digantikan lagi oleh Fuad Hasan, lebih-lebih lagi kemudian semakin perbal di sekolah-sekolah ada gerak, ada berbagai macam program kegiatan Ramadan, peringatan hari besar Islam, itu macam-macam. Sampai kemudian kita rasakan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Itu akhirnya menjadi menjadi menteri untuk kemudian membangkitkan sebuah kebaikan itu simpel saja jadi dulu yang namanya dalam Yusuf itu melarang ada kegiatan ibadah di sekolah. Kemudian ganti dengan hubungan atau sesuatu yang kemudian mempersilahkan kegiatan ibadah di sekolah. Cuma dipersilahkan saja sudah bikin musola sendiri sendiri kok kayak eh, Gak usah kemudian menterinya nyumbang itu gak usah. Tinggal dia hanya kemudian mempersilahkan saja itu sudah menjadi inspirasi. Tapi ketika kemudian lebih-lebih lagi pada masa puasa yang kemudian kalau ada kegiatan keagamaan dia mendukung oh, lebih kemudian separuh di masa ke atas sekilas kemudian revolusi jilbab muncul di segala macam sekolah gitu. nah ini teman-teman yang bisa Allah jadi kadang-kadang menjadi pemimpin itu mudah gitu. tapi kemudian juga langkah harus pakai contoh agak lucu misalnya kita bicara di Indonesia bagaimana kemudian mendorong perguruan tinggi itu membuat mobil listrik untuk apa? Tujuannya kenapa ada mobil listrik? Untuk menghemat BBM yang masuk di Indonesia. Kenapa? Karena listriknya pun berasal dari BBM. Kita itu sebagian besar masih PLTD pembangkit listrik tenaga diesel pakai solar jelas. Masih PLTU pembangkit listrik tenaga uap pakai batu bara. Masih PLTG pembangkit listrik tenaga gas. Jadi kita masih pakai sumber-sumber energi fosil maka tidak relevan bicara mobil listrik di Indonesia kalau kita misalnya belum punya PLTA kalau kita misalnya PLTA nya tidak banyak kalau kita misalnya PLT anginnya tidak banyak kalau kita misalnya instalasi kemudian riset untuk tenaga surya ini tidak banyak itu menjadi tidak relevan bicara tentang mobil listrik nah hal semacam itu yang kemudian menjadi satu satu langkah yang kita lihat tidak strategis yang strategis misalnya kalau kemudian itu sudah menjalankan listrik, keterjalanan energi ada di Indonesia, maka mudah investasi itu mudah sekali. Yang namanya kalau kemudian kita melihat keterjalanan energi itu ada, mudah investasi itu sangat mudah. Dan bagaimana prioritas kita untuk memudahkan investasi ini menjadi satu hubungan yang sangat harus dipertimbangkan pasar-pasar. Kita misalnya melihat di Aceh ketika terjadi bencana tsunami kalau tahu tadi baca di berita ada fotonya Dr. Muhammad Mursi itu dulu mewakili e, badan jaminan sosialnya di luar dari Mesir itu dulu menyerahkan bantuan untuk tsunami Aceh ternyata beliau pernah ke Aceh Jadi presiden Mesir terpilih ini pernah ke Aceh untuk mengantar bantuan dari Mesir Bagaimana negara-negara Turki itu semuanya membantu gratis Paling besar adalah Saudi Arabia dan Turki Itu semuanya bentuknya gratis Bedanya kalau Saudi dikasih berterus membuat ngapain Dipercayakan kepada lembaga-lembaga yang berafiliasi kepada Saudi Selesai Kalau Turki kemudian diawasi dan diawasi dengan begitu rapisnya Dengan teradministrasi dan baiknya Sehingga kemudian kita kalau kritik Karena ada bangunan-bangunan monumental yang dibangun oleh Turki itu Dinamai dengan nama khas Turki itu semuanya gratis artinya bank bentuknya sementara bantuan dari ketika Jakarta yang besar itu semuanya bentuknya utang tidak ada yang kemudian tidak ada yang kemudian gratis hal seperti itu kemudian tidak di, diambil secara perlahan ini bagaimana menarik eh, investasi itu menjadi satu hal yang berbeda. Ayat tadi kita kemudian juga melihat bagaimana Sayyidina Umar ke ketika mengatasi krisis ini juga mengerahkan kemudian eh, kesetiaan kawanan sosial dan ukhuwah di antara kaum muslimin. Negeri yang ketika krisis terjadi di Jazirah Arab justru makmur, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam ketika itu gubernur Damaskus Muawiyah bin Abi Sufyan. Syam ketika itu makmur. Demikian pula Mesir di bawah bin Al-As juga makmur. Maka Mesir dan Syam menjadi penyumbang terbesar bagi krisis. Di bagaimana kemudian hasil panen Syam dan Mesir itu dipotong sepertiganya untuk kemudian dikirim sebagai hibah kepada Dijas yang sedang mendapatkan krisis. Di pemberlakuan ini kemudian menjadi satu semangat yang sangat baik Berputarnya kemudian juga ekonomi tetap berjalan secara nasional di zaman itu karena kemarin tetap tetap menggalakkan produksi di berbagai macam daerah yang tidak terkena dampak krisis. Nah, tadi kan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita ini memang di Indonesia kita miskin catatan masa lalu tentang bagaimana menanggulangi krisis gitu ya. Kalau tadi kita cerita kalau di Cina ada dinas living untuk menanggulangi krisis dengan cara meluruskan perilaku pejabat dengan membatasi pesta maksimal hanya tiga ibarat sayuran Jepang misalnya krisis ketika itu terjadi adalah hama belalang hama belalang yang kemudian menyerang seluruh panen sehingga terjadi krisis kelaparan di mana padahal ketika itu belalang yang sebagai hewan dewa dan tidak ada yang berani mengganggu belalang sampai kemudian kaisar memiliki pagelaran di alun-alun yang kemudian dengan sumpit di tanah dia sebagai putra punya otoritas untuk mengatakan ini adalah petunjuk langit gitu ya. Dia kemudian dengan sumpitnya menangkap seekor belalang di atas gitu, ya, di, yang sedang terbang begitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam bara sekitar dimakan lalu dimakan dan dia kemudian mengatakan langit memang menghukum kita dengan memberikan bencana berupa belalang ini tetapi ketika melihat kita sudah menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita, tapi memberikan keringanan kepada kita. Kita boleh memakan belalang-belalang yang sudah menghancurkan pada itu. Jadi akhirnya kemudian dalam eh, masa itu belalang itu kemudian jadi sumber pangan justru tidak kemudian menjadi hama lagi dan cepat habis karena dimakan rame-rame. <laughs> Boleh seluruh tadi. Catatan-catatan krisis masalah dan bagaimana mengatasinya itu kita ya di Indonesia ini tidak banyak. Beruntung Cina yang peradaban semacam ini yang kemudian memiliki catatan-catatan masalah tentang bagaimana menanggulangi krisis. Kembali ke sini dalam bin Khattab radhiyallahu kemudian beliau juga melakukan pembangunan ekonomi dan hubungan ekonomi internasional. Pada masa Sayyidina Umar misalnya, Umar melarang perdagangan lokal. Pada awal masa Umar melarang perdagangan lokal, jadi dilarang orang beli di sini jual di sini tidak gitu, boleh. Yang ditekankan oleh Umar adalah apa yang bisa dibeli di sini jualah di sana, apa yang bisa dibeli di sana jualah di sini. Jadi hanya ada satu jalur, satu mata rantai distribusi yang ada di tengah di tengah masyarakat satu petani kita itu yaitu dari petani kalau dia petani peternak produsen dalam semua jenis itu hanya kepada satu orang pedagang yang kemudian menjualnya secara lokal atau kemudian memperdagangkannya ke negeri yang lain tidak dibenarkan membeli dari pedagang yang sudah menjual secara lokal untuk kemudian dijual kembali hanya di tempat tersebut karena itu akan merugikan konsumen. Dan Umar mendorong perdagangan nasional ini sebab memiliki keuntungan yang jauh lebih besar akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada sekedar kemudian perdagangan satu kota. Nah, lingkungan pengembangan kegiatan ekonomi yang kemudian dibangun oleh Umar adalah Pertama, kesalahan umat. Jadi bagaimana dasar pilar pertama yang dibentuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab terhadap umat ketika itu adalah kegiatan ekonomi itu. Jadi asas falsafatnya, falsafat paling mendasarnya adalah kegiatan ekonomi itu akan soleh kalau orang-orangnya soleh. saling disalih, dirajul saling jadi sebaik-baik harta yang baik itu kalau ada yang tahan lelaki yang Maka pembinaan saling ampunan ini ditekankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di fungsi-fungsi pemerintahan itu memiliki garis besar yang pertama dia adalah kepemimpinan agama. Seorang gubernur seorang wali seharusnya memiliki kapasitas untuk kemudian juga menjadi pemimpin di dalam sholat, pemimpin di dalam pendidikan Islam, pengajaran Al-Quran dan hukum-hukum, juga pemimpin di dalam perang, pemimpin di dalam pengadilan, dan sekaligus pemimpin e, di dalam e, pemerintahan. Itu fungsi yang kemudian dilakukan oleh seorang pemimpin. Jika memandang bahwa ada berhak pada salah satu gubernur di dalam satu bidang maka dia akan mensertakan seorang pada bidang yang lain sehingga dengan dia akan menjadi pelengkap baginya. Ketika kemudian melihat bahwa Sidina Al-Mughirah bin Syu'bah yang menggantikan saat bin Abi Waqas sebagai gubernur kota Kufah itu lemah dalam aspek keagamaan, maka Umar mengangkat pejabat keagamaan sekaligus pejabat peradilan untuk mendampinginya yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia Abu juga kemudian hanya berwenang dalam soal kemiliteran dan pemerintahan. Sementara Abdullah bin Mas'ud punya kewenangan yang besar pemimpin utama di dalam soal iman sholat, pendidikan dan pengadilan. Ini yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia masing-masing di antara mereka diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada Sayyidina Ya pembangunan kesalahan ini diantaranya kemudian dengan pembangunan misalnya ekonomi, bagaimana kemudian seorang al pimpin itu diajarkan sebagai sebuah dasar penting bagi kesalahan dalam bidang ekonomi. Wailul lil mutawaffifin alladziina yadhkaru an-nas bil dan hukum awal zaman aw Ini menjadi penting. Kalau Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam Fikil Awlawiyah eh, dan juga pintu tiga ulah ya, kita beliau itu ulah di antara ya, pikir-pikir bernegara soal kepemimpin ini adalah penegak dasar dari hak dan kewajiban celakalah orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila ditimbangkan oleh manusia meminta dipenuhi tetapi kalau dia yang menimbang dan menakar untuk orang dia menguranginya maka kata Yusuf Al-Qarni termasuk dalam hal ini bagaimana seorang warga negara bersikap terhadap negara Kalau dia kemudian kepada negaranya mengurangi kewajibannya, tapi menuntut hak-haknya, maka dia adalah pembunuh, dia adalah orang orang yang curang. Jadi ini dalilnya teman-teman dari kantor pajak yang mudah tidak dikorupsi. Ada Bagaimana kemudian kita menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara tapi tidak mau membayar pajak? Itu berikut. Itu berikut. Karena kita hanya menuntut hak kita, tetapi tidak kemudian memberikan kewajiban kita. Ini kesalahan besar. Jadi kata dengan baik. Yang kedua, pengembangan ekonomi itu dimulai dengan kebaikan sistem pemerintahan. Bagaimana perkara saya dinamakan agar para penguasa tidak berbisnis. Karena kalau penguasa berbisnis, dia mematikan bisnis rakyatnya. Kalau ada dua pilihan beli yang mana gitu ya? Yang ini yang jualan adalah gubernur, yang itu jualan rakyat biasa kalau beli ke jualan sebentar terus nanti bisa peluang dapat tender ketika ada proyek pemerintah ya orang pasti pilih kemudian berada jadi gubernur maka tidak ada sebuah pemerintahan itu bukan cuma personal tapi pemerintahan itu berbisnis dalam bisnis yang menyayangi rakyat contoh bisnis yang pemerintah itu harus bisnis layanan yang kemudian tidak mungkin disegerakan oleh masyarakat. Contoh, layanan dasar yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, itu silakan di sisi pemerintah. Dua, kesehatan, rumah sakit, silakan pemerintah. Tapi kalau pemerintah sebuah apa namanya pemerintah daerah misalnya pemerintah kota Jogja kok punya bisnis warung kelontong atau supermarket gitu itu jelas akan kemudian mengangkat bisnisnya masyarakat itu sangat dibatasi di dalam maka bagian pemerintah dan kemudian institusi pemerintah secara sponsor pemerintah itu tidak berbisnis dan kemudian bisnis itu menjadi bisnis rakyatnya itu juga yang kemudian misalnya dijaga kalau ada jadi takmir masjid karena bersemangat membakar ekonomi masjid jangan sampai kemudian itu menyakiti jamaah contoh jamaah yang punya catering mestinya bikin catering juga sehingga apa yang terjadi saya kan bisnis antara bisnis cateringnya masih dengan cateringnya jamaahnya itu yang kemudian dijaga di Jawa Kalian Jawa Kalian pastinya tidak boleh bikin catering sendiri kenapa? kalau ada tamu tinggal nanti pesan kepada jamaah gitu ya bahwa di situ nanti ada tulisan dia punya tulisan tapi dia diwajibkan untuk masak untuk masjid karya. kalian bahwa dia adalah binaan dari sampai muncul dua kali yang karena kemudian diberi order diberi apa namanya pembinaan dan sebagainya dia masa logo muncul dua tapi tetap dia adalah ayam goreng bu siapa dia adalah ayam bakar pak siapa dia adalah sate ayam siapa dia adalah sate kambing siapa semua itu kita harus merasa jadi tugasnya memfasilitasi bukan kemudian membidik bisnis ya menyaingi bisnisnya jemaah nah itu kalau kemudian misalnya dulu katanya kan itu donatur mesin gitu ya terus mesinnya bikin catering sendiri itu nggak lagi jadi donatur mesin gitu. itu catering nggak lagi jadi donatur mesin gitu. jamaah punya hotel gitu ya silakan gitu ya masjid cuma menyediakan guys. house ketika kemudian ada orang-orang yang tidak sanggup bayar hotel gitu ya atau tidak sanggup kemudian eh, apa misalnya bayar hotelnya sudah tidak punya menampung maka di sanksi zona itu ada ada ada garis bosnya untuk tamu yang kira-kira tidak berkenan diinapkan di hotel karena berbagai nasionalitas. Itu Selebihnya kalau ada tamu kita arahkan itu hotel-hotel yang dipilih oleh jemaah. Karena kalau kemudian sudah punya hotel, jemaah punya hotel, ya, itu hotel gak mau membangun masjid. Jadi bagaimana harus masalah juga dalam institusi Kecil yang kita kelola kita harus peka terhadap apa yang boleh dan tidak boleh. Di posisi yang harus di tekankan dengan keras bagaimana kemudian personal maupun institusi pemerintah itu tidak berbisnis dengan bisnis yang kemudian dijalankan oleh masyarakat. Di Muat bin Jabal, Abu Hurairah, Abu Musa al ini pernah merasakan hartanya dipotong pahlawan terus meninggal Zain bin tetap gara-gara pernah berbisnis sama menjadi penguasa. Ya. Jadi kata Umar tidak melakukan kehalalan kata hanya saja ini agar pemerintah masyarakat tahu pemimpin itu punya batasan di dalam usaha. Yang ketiga, lingkungan kembali kondisi di Nabi Khattab adalah bagaimana kemudian keadilan itu ditegakkan. Karena ketika kemudian keadilan hukum itu terjaminkan, maka kegiatan ekonomi itu akan berlangsung dengan sangat salah. Umar pernah menunjuk seorang hakim namanya Surai Ketika itu dia masih hakim freelance gitu ya Jadi di itu Muhammad itu ada hakim freelance Kalau ada orang disepakati oleh dua orang sebagai hakim Maka jadilah hakim gitu duduk itu bisa dimanakan mana bawah pohon di mana simpel saja ini jadi Sayyidina Umar satu hari beli kuda dari bayar begitu dinaiki walaupun tubuh beliau besar gitu ya dinaiki beberapa langkah kudanya langsung pincang lalu diikuti oleh Sayyidina Umar kuda pincang jangan-jangan pincangnya sejak tadi lalu Kemudian dia kembali kepada harganya. Jadi saya kembalikan kuda minta ponsel lagi. Ini kuda pincang. Pedagang belum ada tapi beli nasi saya mau pincang. Saya apa ini karena pincang, jangan-jangan pincang tidak tadi cuma tersembunyi saja. Oh, dan sebegitu kita harus putuskan ini di dalam di dalam pengadilan. Iya, bapak apa kata Ayo pengadilannya siapa? Hakimnya kamu mau siapa? Saya punya surai. Masih muda ketika umur bin Surai, umur beliau kira-kira 19 tahun. Maka menghadaplah mereka kepada Surai ini diberikan haji oleh Sayyidina Umar. Kalau kami saya beli kuda, setelah saya bayar, saya bawa, ternyata pincang. Nah, Surai bertanya, hei, lalu ini tadi ketika kau beli dia pincang tidak? Tidak. Kalau begitu, saya perlu ini ambil kuda yang sudah kau beli ini, atau silakan kemudian kembalikan kuda ini kepada kepada penjualnya dalam keadaan seperti mana ketika kau membeli jadi kata surat ini sudah anda beli sudah sah perdagangan ini sudah sah kalau anda sudah ridho ketika kemudian terjadi transaksi anda bawa pulang ternyata budaya pincang pincangnya itu kita anda bawa maka kalau Anda mau, ambil saya sudah Anda belinya, apapun keadaannya. Atau silakan Anda kembalikan dalam keadaan seperti ketika udah ini Anda terima dan percaya. ketika dari itu cuma begini, terus saja. Ini cuma begitu. Bagus, kata Umar. Saya akan kamu jadi hakim di bawah berangkat sekarang. Kemudian hakim freelance ini, namanya surat ini diangkat menjadi hakim resmi wilayah untuk Basra, wilayah provinsi yang ketika itu paling makmur, paling kuat, paling subur itu Basra. Ini kemudian menjadi satu hal yang luar biasa dan hakim Sulaim ini menjadi hakim di Basra dari umur 20 tahun sampai umur 83 tahun. 63 tahun lamanya mengalami pemerintahan sekitar 10 orang kalimat Karena luar biasanya dia di dalam kepemimpinan di dalam kehakiman Basra tidak ada yang berani menggantikan dan kemudian memang tidak ada satu orang khalifah yang berani mencopotnya karena pasti dirimu oleh masyarakat Basra mau diangkat dari hakim negara saja itu kemudian dirimu oleh masyarakat Basra nggak boleh harus tertib ketika dia lepas في surah tadi qadhi wafat masa itu adalah masa e, kalau tidak salah Umar bin Abdullah bin Surah wafat maka akan diangkat penggantinya dan penggantinya siapa? ternyata ada seorang pemuda lagi umurnya masih 17 tahun namanya Iyas bin Muawiyah al-Muzani nah Iyas bin Muawiyah al-Muzani ini ketika itu calonnya juga diajukan kepada gubernur besar salah satu presiden Muslim. Nah, ya semua yang bisa mengatakan kalau mau tahu di antara kami berdua mana yang lebih layak, tolong tanyakan kepada Imam Hasan Al Basri, Imam yang Kota besar Ini biasanya si Tias, kenapa? Agar dia tidak terpilih. Soalnya saingannya itu poin yang sangat basi. Jadi kira-kira kalau ditanyakan sama sama basi, pasti dia menjawab saya kenal kalau ini murid saya. Gitu. Nah itu yang dia akan gagal. Lalu ternyata murid yang sangat basi ini tidak kalah pintar. Kata dia, saya lupa nama beliau yang pengalaman. Kata dia Sri Mawiyah al Muzani satu-satunya waktu di kala akal berdebat adalah dengan dia. Dia itu dia bersumpah kemudian demi Allah ia lebih layak daripada saya untuk menjadi hakim. Kalau sumpah saya benar, maka ia sudah berlebih saja. Ya, kalau sumpah saya dusta, maka saya tidak layak karena saya sudah berdusta. Jadi ketika dorong-dorongan untuk menduduki jabatan publik itu luar biasa. Orang nggak mau menduduki jabatan publik bukan rebutan, tapi kemudian dorong-dorongan. Yang satu bilang tanya saya sama Hasan Basri, pasti dia ada dong nilai kami. Karena dia tahu dia perintah Hasan Basri pasti beliau perintah daripada dia tidak dikenal. Yang satu kemudian bersumpah dengan Allah, ia punya lebih layak daripada saya. Kalau sumpah saya benar, maka ia sendiri lebih layak. Kalau sumpah saya dusta, saya tidak layak karena saya pencipta. <laughs> Ini cerdasnya orang zaman itu untuk kemudian menghindari jabatan. Nah, keadilan ini ditegakkan tidak zaman Sayyidina umur. bin Rasulullah mampu sehingga kemudian dan tadi ada orang dagang itu diselesaikan ada hakim-hakim freelance yang kemudian dipercaya masyarakat ya mengadili masalah yang sudah begini ini menjadi satu hal yang yang sangat santai. Yang keempat lapangan dari pengembang ekonomi di tata oleh negara adalah kebebasan persamaan. Tidak ada kelebihan bangsawan Quraisy atas orang lain dalam soal berdagang. Tidak ada hak yang kemudian diberikan privilege secara lebih besar dibandingkan orang lain. Maka ketika kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berdagang, Umar bin Khattab kemudian menyita separuh keuntungannya. Putranya itu berdagang Abdullah bin Umar. Ketika yang besar, tanya oleh Umar itu dari mana? Keuntungan saya dagang kalau bersih jadi Kata Umar siapa bilang bersih? Dan nanti orang-orang tidak pernah ke bawah orang mitra belum ini jadi mereka itu ketika berdagang denganmu ada sukanya, Nah sungkan itu yang harus dipotong dari mulut kamu. Jadi ada sungkannya ini arahnya ada kulit, gimana tidak kita kasih harga murah gitu ya. Ini arahnya yang kulit, masa tidak kasih kita yang lebih. Sehingga kemudian dipotong. Kemudian yang kelima, apa persoalan ekonomi yang kemudian itu dijaga oleh adalah keamanan dan ketentraman. Jadi bagaimana kemudian penjagaan terhadap kafilah-kafilah dagang yang berlalu lintas dari antara kota-kota yang dipimpin oleh Umar ini menjadi satu prioritas utama. Di tugas mujahid bukan lagi cuma berperan dalam arti melawan para orang kafir, tapi juga menjaga kafilah-kafilah dagang yang berlalu lalang ini ini bagian dari jihad mereka. Kemudian Ibadah yang Allah antara pembahasan juga di dalam pikir ekonomi manfaat tetap adalah nisbah atau pengawasan negara terhadap ekonomi. Bagaimana kemudian nisbah pengawasan pribadi dan pengawasan negara terhadap kegiatan ekonomi itu dilaksanakan dengan sangat lengkap. Di antara aturan baru yang juga ditetapkan Umar terhadap barang yang masuk ke negeri Islam adalah musyur atau pajak masuk 10%. persen. Di usul pajak 10% ini dikenakan Umar karena barang-barang luar yang masuk ke dalam negeri Islam. Siapa saja yang kena usul, pun keraganya. Baik dia muslim, dia ahlul riba, bahkan juga ketika dia adalah ahlul harbi. Jadi ahlul harbi waktu itu adalah kekaisaran Romawi Konstantinopel ternyata banyak memperdagangkan senjata untuk dimasukkan ke negeri Islam dan itu juga kena usul. Di Umar tidak melarang di dalam situasi konfrontatif perang dengan Romawi ketika itu Umar tidak melarang masuknya barang-barang dari Romawi di dalam perdagangan. Demikian pula sebaliknya, dia tidak melarang barang-barang dari negeri Islam untuk dijual ke Romawi. Untuk barang Romawi yang masuk dikenakan usul atau pajak 10 Tujuan pengawasan itu dalam beberapa hal banyak sekali di masyarakat menekankan adanya pengawasan pemasukan untuk memastikan bahwa dia halal dan baik. Jadi bagi Umar keberkahan negara itu menempati menempati prioritas penting sehingga setiap warga negara itu harus makan dari sumber rezeki yang halal dan baik. Karena kalau ada warga negaranya yang makan dari sumber yang tidak halal dan tidak baik, itu akan menyebabkan keberkahan negara berkurang. Sampai presidennya tidak begitu kira-kira negeri kita itu sendirinya pikir rakyatnya makan halal dan yang tidak. Nah, yang pertama penting pikir dirinya, dirinya makan halal dan yang tidak. Tetapi bahwa dewan dilakukan sampai-sampai dipikirkan agar semua rakyat itu makan sumber rezekinya itu semuanya halal dan toyib. Karena kalau ada rakyat yang makan yang tidak halal dan tidak toyib, itu akan kemudian dia doa yang tidak terkabulkan itu punya juga karena dagingnya tumbuh dari bahan alam itu lebih mudah beresonansi dengan akar-akar kejahatan sehingga mudah tumbuh kriminalitas itu sangat berkaitan erat maka dijaga oleh umat supaya setiap masukan bagi rakyat itu semuanya adalah hal baik yang kedua keadilan dalam menentukan pemasukan yang ketiga lemah lembut di dalam mengumpulkan yang keempat, berusaha memenuhi kebutuhan memasukkan semua rakyatnya. Kelima, memerangi orang-orang yang menghindar dari membayar zakat maupun membayar pajak. Kemudian pengawasan pengeluaran yang diawasi bukan cuma pemasukan, umat konsumsi itu diawasi, yaitu hendaknya pengeluaran hanya ditunaikan kepada yang berhak. Jadi semua keluarga itu kemudian ditetapkan nafkah untuk keluarga yang sekian, dia boleh bersedekah sekian, dia boleh kemudian membelanjakan kebutuhan sekunder dan tersier sekian. Jadi kalau gajinya sekian ditentukan standar oleh umat. Kalau orang gajinya sekian itu bolehnya begini begini begini. Kalau orang pendapatnya sekian itu untuk keluarganya segini segini segini, untuk yang lainnya segini segini segini. Ini ini kemudian menjadi satu pengaturan di masa umat. Karena jangan sampai ada orang bapak-bapak kemudian semangat banget sodako, ya, anak istrinya kelaparan lagi. Ini tidak boleh terjadi karena paling tangan terhadap keluarga yang paling besar pahalanya itu terhadap istri dan anak kita. Kalau kemudian ada orang ber menolong fakir miskin yang kelaparan dan tapi kemudian dia tidak mengisikan bagian untuk anak dan istrinya, itu dosa. Itu dia terkenal dosa. Yang kedua, melindungi sumber baik tunggal dari pejabat-pejabat. Ini dicontohkan dari zaman Rasulullah ada orang yang kemudian datang kepada Rasulullah menyerahkan hasil zakat ini dan ini sudah yang untuk saya. Kata Rasulullah ada orang datang kepada kami mengatakan ini adalah untuk Allah dan Rasulnya sementara ini adalah ini. Apakah kalau dia duduk-duduk di rumah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia dapat itu? Ini tegas ajaran Rasulullah yang berikut dan Malah setiap keuntungan yang dihasilkan dari jabatan atau kedudukan itu haram Jadi karena sabda Rasulullah, memangnya kalau dia duduk-duduk di rumah bukan jadi pemungut zakat, memangnya dia dapat itu? Kan tidak maka itu adalah sesuatu yang tidak lain dia Kemudian menyampaikan hak kepada orangnya, kemudian bagaimana agar ekonomis dalam pengeluaran, bagaimana kemudian adil dalam mendistribusikan dan mewujudkan kekecukupan. Dan juga ada pengawasan selain pengawasan harta ada pengawasan pengaturan kerja di masa Umar itu Khattab. Kita sudah sampai kemarin bagaimana kompetensi itu merupakan prioritas dalam mengangkat orang dan sampai pada perlindungan terhadap lingkungan kita kembali cerita tentang bagaimana peternakan kuda kalau didirikan di Madinah tidak boleh diberi makan dengan ketumbuhan Madinah karena ketumbuhan Madinah itu lebih berharga daripada kuda. Dan kemudian Muslim bin yang mendirikan perkebunan ah, mendirikan perkebunan di Madinah itu harus mendatangkan pakannya dari Yaman untuk memberi makan kuda-kuda di peternakannya. Ini berbagai macam kebijakan sudah kota dan kita tidak bisa melupakan karena bagaimana beliau memperlakukan zaman itu dengan sangat indahnya. Di antara yang tercatat yang sampai kepada kita adalah bagaimana perjalanan dari Umar ke Baitul Maqdis Palestina ketika Baitul Maqdis ditaklukkan oleh Panglima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khalid bin Al-Walid. Jadi tiga orang ini yang kemudian bersama di dalam penaklukan Baitul Maqdis dan Umar datang ke Baitul Maqdis sebagai patria yang pemimpin agama Kristen di Betul Islam tidak mau menyerahkan kunci kota kecuali pada umat. Maka berkata sendiri umat bersama Aslam budak beliau berangkat dengan mengendarai seekor undangan yang dipakai gantian. Jadi sehari dipakai Aslam, sehari dipakai umat, Sehari yang butuh Aslam, sehari yang butuh umat. Begitu menjelang kota Betul Maqdis, ternyata jatuh giliran Umar yang menuntut Aslam yang naik. Padahal Aslam ini adalah budaknya Umar. Maka Aslam dengan tidak enak nanti mengatakan, kepada kalau ini, ini kita sudah mau sampai. Sebaiknya aku turun dan aku naik. Kata Umar tidak wahai Aslam. Giliran adalah giliran, adil adalah adil. Maka kemudian Aslam dipaksa untuk tetap berada di atas sana dan masuk ke dalam kota maka sombong ini dan bal yang bisa menghalalkan aslam dan atas kendaraan. Ketika kemudian baru ditunjukkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid dan Abu Bayda ketika itu bukan itu yang namanya Umar, yang namanya Umar yang mutlak Maka sombong kemudian kafir dan bersujud di Tuhan. Karena saking takjubnya seorang pemimpin besar yang datang dan mengendarai Unta bergantian dengan budaknya dan pada waktu masuk kota Baitul Maqdis kota Jerusalem ketika pas binanya aslam yang ada di atas dan umpannya begitu melihat bagaimana tahu Abu dari dan yang berpakaian dan tampil dengan budaya yang begitu gagahnya Umar memalingkan kuda dan mengatakan tuan pun sudah berubah jadi mereka berpakaian lebih tentara begitu ya dengan budaya dagang di dia sekolahan begitu tidak maka Umar mengatakan tuan tuan semua sudah berubah cepat sekali cepat sekali maka kemudian Muawiyah mengatakan maafkan kami wahai Muawiyah tetapi penduduk negeri ini tidak bisa untuk menghormati orang yang tidak berpakaian seperti ini kata Umar kemudian tuan-tuan lupa Allah memuliakan kita dengan Islam Dulu kita adalah bangsa yang terhina di bumi. Kalau Allah kemudian kita dengan Islam. Kalau tuan-tuan kesempatan Islam, maka tuan tidak akan memuliakan manusia. Dan itu membuktikan bahwa ternyata seperti itu hormat sama dia, kemudian pakai kayak embel gitu ya, dan kemudian masuk di Baitul Maqdis dengan amat sangat bersahaja. Umar kemudian mendatangi gereja kebangkitan, The Holy Sepulchre dan di sana Sopronius menyerahkan kunci kota diterima oleh Umar lalu Sopronius menyerahkan Umar untuk sholat sunnah di sini Umar mengatakan kalau saya sholat di sini gereja anda tidak akan berubah lama nanti orang akan kemudian memberikan masjid di sini dan mengatakan karena Umar pernah sholat di sini maka tempat ini adalah masjid maka Umar kemudian melempar sebuah batu keluar dari Holy Sepulchre di tempat jatuhnya nanti itulah jadi tidak perlu tetap sholat. Di situ nanti didirikan oleh Abu Talib bin Marwan masjid yang namanya Masjid Umar. Nah, kalau kita lihat dari sepuluh kali sampai ke Masjid Umar, oh, itu lumayan. Jadi kita bisa membayangkan Umar itu kalau melempar yang benar-benar luar biasa, sangat kuat ini. Dan Jabal sepuluh kali sebuah gereja makam suci karena di dalamnya terdapat buah yang mana orang Yesus dibungkus kawan yang dimasukkan ke dalam buah dan ditutup kemudian hilang gitu ya karena kenaikan salvasi kenaikan Yesus Kristus maksudnya itu kan kemudian kita suci umat Kristen jadi konflik antara kaum ini dengan orang Nasrani kita sebenarnya tidak terlalu besar soal apa karena yang akan berpindah nantinya adalah apa yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai Haikam Sulaiman dengan apa yang disebut oleh kita sebagai Masjidil Aqsa. Karena sebenarnya kan berapa? Dulu Sulaiman nggak punya masjid, bukan Haikam, bukan kuil. Hanya kemudian para perdewata dan penyusup di kalangan orang Yahudi menjadikan itu sebagai sebutannya adalah Haikam di situ yang disembah oleh Allah Azza wa Jalla. Ini terkait dengan apa yang namanya penting. Tapi ketika God pray the pemimpin pasukan kali pertama eh, menaklukkan Yerusalem dan membantu penduduknya, Masjidil Aqsa itu juga dia disebut dalam dan sebagai Haikal Sulaiman dengan tembok itu dijadikan sebagai kandang babi. Itu nanti akan dibersihkan oleh eh, Salamunin al ibuni Kemudian kita juga lihat bagaimana pengakuan Umar kepada Sungai Nil yang dasar, yang kemudian dilaporkan oleh Abu bin Al-As. Di Mesir kami di perayaan. Jadi seringkali Sungai Nil itu nampak. Sungai Nil itu nampak dalam arti Sungai Nil itu kadang-kadang kering. Tidak mau mengalirkan air, padahal kalau Sungai Nil kering tidak mau mengalirkan air, seluruh Mesir pasti kebal. Nah, dari zaman dahulu tradisinya ya. kalau sungainya tidak mau mengalir maka penduduk sisi itu mengorbankan seorang gadis perawat dilempar ke dalam sungai agar sungainya kemudian kembali mengalir deras kalau ini sudah dekat waktunya mereka akan melakukan itu apa yang harus saya lakukan air menutupi lalu Umar menulis surat satu surat itu enam puluh satu surat itu sungai ini. jadi kata surat Umar kepada Amru, lemparkan surat Umar ini kepada Sumini. Jadi di situ ternyata tertulis dari Umar ini, wahai ini, jika engkau mengalir karena Allah maka mengalirlah. Tapi jika engkau mengalir bukan karena Allah kamu tidak butuh aliranmu. Dan surat itu dilempar ke Sumini dan ternyata sudah kemudian mengalir deras sebagaimana bisa. Ini yang kemudian menjadi bisa yang ya, bagi kita dasar sebagaimana suatu hari ketika beliau berbuat baju, tiba-tiba ada selingan yang ada intermezzonya kami syariah, syariah, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit padahal itu Jumat orang ini ngapain ini? konflik kita kok begini? kita kok begini, ngapain? dengan, Kenapa? Kenapa? Umar mengatakan seolah-olah aku melihat pasukan kaum muslimin dipersiap dan terdesak antara antara mereka naik ke atas bukit dan ke atas bukit. Kemudian beberapa hari kemudian datang putusan dari Musa Nabi Hanisa mengabarkan kemenangan pasukan di satu daerah di Persia bagian timur yang kemudian dikatakan di dalam laporan itu kami mendengar suara kami ini karena kita besar di semua tempat berumil mengatakan naik eh, ke atas bukit, naik eh, ke atas bukit. Dan itulah yang menjadi sebab kemarahan kami. Inilah ke kapital yang kemudian punya kebijakan sebenarnya untuk melarang orang-orang yang belum masuk Islam memasuki kota Madinah. Budak-budak awal itu masuk kota Madinah. Ternyata Abu Dhar bin untuk radhiyallahu itu mengajukan pengecualian untuk seorang budak yang namanya Abu Lutlu Firaus dari Persia. Abolotto Firos dari Persia ini nah, dikenal dekat dengan seorang raja muda Persia yang kemudian masuk Islam. Nah, ceritanya raja muda Persia yang masuk Islam juga menarik karena dia ketika itu berada di Masjidil Haram masih ditawar gitu ya di dalam musim haji yang datang pada umat. Lalu dia mengatakan saya ingin mendapatkan jaminan keamanan kepada anda. Jangan-jangan nanti pas saya minum ini dibunuh gitu. Jadi dia dikasih minum sama umat, dia mengatakan Bicaraku kalau masih lebih dibunuh. Maka Allah mengatakan aku menjaminmu untuk selamat tidak dibunuh sampai kau minum air itu. Maka orang ini kemudian membuka gelasnya tak akan mau minum tapi lalu dia tumpahkan. Kayak orang ini ada berjanji untuk tidak membunuh saya sampai kemudian saya minum air itu. Karena saya sampai sekarang dan sampai nanti belum minum air itu tadi maka Anda harus menjamin keselamatan saya selama lamanya. Kurang ajar kalau Tapi aku sudah berniat baik. Kemudian orang ini masuk Islam. Nah, Abdul terus inilah yang kemudian eh, seorang tukang yang sangat pandai, pandai mengukir kayu, pandai menyusut, mendesain bangunan-bangunan batu, pandai kemudian berbagai macam kerajinan logam, sangat pandai. Sehingga oleh Abdul Miros dimasukkan ke kota Madinah, dari jalan yang menjadi sahabat dalam pengertian sedih Umar yang telah beliau mohon kepada Allah pada suatu waktu ketika sepuluh tahun beliau telah pemerintah beliau berdoa ya Allah rakyat mulai bosan pada dan aku mulai bosan kepada mereka jadi kata Umar aku mulai bosan pada rakyat pada rakyat pun mulai bosan pada maka kalau tempatnya itu baik bagi ya Allah jadikanlah tempat yang itu sebagai syahid tetapi kita kita jadikan kematianku sebagai syahid tapi di tanah tadi. itu diprotes oleh Sayyidah Hafsah wahai ayah kalau berdoa yang benar maksudnya kenapa? kalau syahid itu ya di Persia atau di Romawi kah di medan pertempuran di medan jihad masa syahid di Madinah kan berarti menggunakan pasukan kusuk-kusuk ini maka kata Allah Hai anakku sesungguhnya Allah berkuasa ditangkap kemudian mengganggu orang lain. Maka benar pada saat subuh saya dilakukan Khattab itu salat subuh dan dalam salat subuhnya beliau baca surah Yusuf. Ini subuh itu panjangnya. Subuh-subuh bacanya surah Yusuf gitu. Dan ketika itu belum terus dan mendesain pisau yang sangat eh, belari yang sangat canggih gitu ya untuk ukuran zaman itu Belakangnya itu dagangnya di tengah. Jadi ada dua mata, yang satu begini, yang satu begitu. Ini yang kemudian ditikamkan kepada sini Umar bin pasal. Kemudian Umar berteriak, gitu ya. Ada yang tikam aku, kata Sayyidina Umar. Lalu dia menarik sambil bersandar ke diri menarik agar lebih untuk mengislami salat. Tapi ternyata orang kita nih, nah belum kira ketika melarikan diri, itu dia pisaunya itu dia ayunkan ke kanan dan ke kiri. Sehingga pada hari itu meninggal 13 orang. Yang mendahului Umar, karena Umar masih bertahan tiga hari kemudian sebentar 13 orang ini mati seketika. Jadi memang ketahanan tubuhnya berbeda. Jadi inilah perasaan tubuhnya berbeda. Nah, yang melumpuhkan si pembunuh ini adalah al Suami makram Makram Mahfadullah aku, yang kemudian menggunakan mantelnya dia putar-putar di atas kemudian dia lemparkan sehingga kena di wajah Abu Lurus ini menumpuk tubuhnya sehingga dia jatuh terpelanting kemudian ditubruk bersama-sama Nah, lalu Umar bertanya siapa ini yang membunuh saya? Akan dikatakan kepada beliau yang membunuh adalah Abu Firas si budak Najusi. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang menjadikan kematian bukan di tangan seorang muslim. Semoga Allah menyiksa dan Allah yang sudah kubik kesempatan untuk bekerja di Madinah dan berbuat baik kepadanya, tapi dia membalas kembali. Ya Abu Firas ini adalah orang yang sangat dendam kepada Umar karena dia orang yang sangat setia kepada kekaisaran Persia. Umar masih bertahan tiga hari kemudian dan Umar diranjai kematiannya membentuk negeri surah yang beranggotakan enam orang terdiri dari selalu berserta Mereka adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Jorah bin Auf, Sa'ad bin Abi Wafas, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al Awam. Dan Umar mengatakan Abdullah bin Umar menjadi yang ketujuh dengan hak hanya hak pilih. Dia tidak punya hak untuk dipilih. Kalau karena orang ini berselisih pendapat tiga lawan tiga, maka kamulah dihukumah kemana berpihak di bulan yang terpilih. ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar anaknya punya hak pilih tapi tidak punya hak untuk dibisik. Itu pun setelah dia didesak untuk memasukkan Abdullah Umar sebagai salah satu anggota tim majelis sholat, Sudah maghrib, insyaallah demikian pembahasan kasus Umar Khattab namanya selalu harum Buku yang bagus seperti dinamakan pesawat adalah yang ditulis oleh kita Umar Atibisan Kursi Amtu tidak Lepan Muslimun judulnya Syahid Al-Fitra Umar Ibn Khattab Orang yang syahid di Mimbar sekarangnya yaitu Sayyidina Umar Ibn Berkata dalam Rasulullah Umar adalah pintu fitnah Karena ketika Umar meninggal Fitnah-fitnah pun berhamburan keluar Karena pintu yang sudah dibuka dan kita akan lihat pada yang Sayyidina Umar nanti akan mengalami masa-masa yang berat kaum muslimin ketika dipimpin oleh di akhir ujung pemerintahan Sayyidina Utsman dan juga dalam pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.